Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita akan mengkaji uh, kajian fikih kitab Al-Hudud dari kitab At-Tariq As-Sawi fi Iqtifa Asarin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Abu Nur Al-Maqdisi rahimahullah. <clears throat> Hudud adalah jama dari had. Sedangkan yang namanya al-had itu secara e, bahasa adalah asyai al-hajiz baina syai'aini. Adalah suatu yang membatasi antara dua hal di suatu yang membatasi antara dua hal disebut had. Makanya kan e, disebut batasan. Sehingga e, batasan tanah disebut hudud al-ard atau hudud ad-dar, batasan-batasan e, tapal, batas tanah. Itu secara apa? E, adapun secara tadi secara e, asal ya, secara asal. Adapun secara bahasa yang namanya had itu adalah maknanya adalah al-man'u. Maknanya adalah al-man'u, menghalangi. Dan eh, apa sanksi-sanksi maksiat disebut dengan hudud ya, wasumiyat uqubatul ma'asi hudud dan Sanksi-sanksi terhadap maksiat itu dinamakan di dalam Islam sebagai hudud li'annaha fil ghalib tamna'u al-'asi min al-'audi ila tilkal ma'siyah allati hudda li ajliha. Dikarenakan uh, had ini uh, biasanya atau secara umum menghalangi orang yang berbuat maksiat dari kembali melakukan maksiat yang karenanya dia mendapatkan hukuman. Jadi namakan Eh, apa had ya atau maknanya adalah almano dikarenakan ia menghalangi si pelaku maksiat dari kembali melakukan maksiat yang dengan sebabnya dia mendapatkan e, sanksi. Dan e, had itu juga digunakan untuk menyebut maksiatnya itu sendiri. Jadi nama maksiatnya itu sendiri disebut had atau hudud. Allah mengatakan, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Maksudnya mendekati apa? Mendekati bukan mendekat, mendekati sanksi, tapi mendekati maksiat itu sendiri. Jadi maksiat itu sendiri disebut had. Makanya dalam hadis uh, tentang Eh, wanita yang berzina, wanita gomediah datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rasulullah asabtu haddan. Wahai Rasulullah saya asabtu haddan. Telah mendapatkan had maksudnya bukan mendapatkan sanksi tapi saya telah asabtu melakukan had maksiat. Jadi maksiat itu sendiri disebut had atau disebut hudud jamaknya dikarenakan tadi Eh, kalimat uh, had itu bisa untuk sanksinya, bisa untuk maksiatnya. Adapun secara syariat yang namanya had itu al-had fi syar'i adalah uqubatun muqarraratun li ajli haqqillahi. Secara syariat yang namanya had itu adalah uqubatun muqarraratun li ajli haqqillahi sanksi yang telah ditentukan karena hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sanksi-sanksi yang tidak ada ketentuannya di dalam syariat? Seperti apa? Orang pacaran. Ada tidak sanksi di dalam Al-Quran dan Sunnah secara khusus tentang orang yang pacaran? Orang yang kholwat. Kan tidak ada. Nah, itu tidak disebut had, tidak disebut had, tapi itu diserahkan kepada ijtihad hakim, itu namanya at-ta'zir. Jadi at-ta'zir itu tidak masuk dalam had. Kenapa? Karena had itulah ukubatun mukarraratun, sanksi yang telah ditentukan bentuknya, jumlahnya. Itu e, namanya had. Adapun yang tidak ada ketentuan, batasan bentuknya, maka itu namanya ta'zir dan itu adalah dikembalikan kepada ijtihad hakim. Itu uh, kalimat muqarraratun yaitu sanksi yang telah ditentukan berarti keluar dari makna ini adalah ta'zir. Ta'zir tidak disebut had. Kemudian li ajli haqqillahi karena hak Allah demi hak Allah maka dikeluarkan dari definisi ini apa? al qisos Qisos. Karena Qisos itu bukan karena hak Allah, tapi hak manusia. Qisos memang telah ditentukan hukumannya, telah ditentukan ukubah mukarrarah, ukubah sanksi yang telah ditentukan ketentuannya, jumlahnya, bentuknya. Tapi bukan untuk hak Allah, tapi untuk hak manusia. Maka tidak disebut had, tapi disebut qisas. Jadi dari definisi had uqubatun muqarraratun li ajli haqqillahi keluar dari definisi ini apa takzir karena takzir uqubah yang tidak ditentukan bentuk jumlah eh, apa ketentuannya tapi dikembalikan kepada hakim terus li ajli haqqillahi dikeluarkan dari definisi ini apa? Kisos. Karena kisos bukan karena hak Allah, tapi hak adami, hak manusia. Oleh sebab itu kisos tidak disebut hudud, tidak disebut had. Terus takzir juga tidak disebut had. Itu berkaitan dengan definisi uh, apa uh, al-had yaitu ukubatun muqarraratun li ajri haqqillahi sanksi yang telah ditentukan demi hak Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan ada perbedaan yang kaitan dengan hak Allah dengan hak manusia dari sisi masalah pemaafan dan konsekuensi-konsekuensi hukum lainnya. Terus jaraimul hudud, ya, kejahatan-kejahatan hudud, maksudnya maksiat وقد eh, قرر qarrara al-kitab محددة sunnah uqubatin muhaddadatan Alkitab dan As-Sunnah telah uh, menetapkan sanksi-sanksi tertentu, sanksi-sanksi yang telah ditentukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu. itu sama jara'ima al-hudud yang mana hal itu disebut dengan jaroim al-hudud. Kejahatan-kejahatan hudud. Dalam Alkitab dan As-Sunnah telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentu terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yaitu disebut apa jaroim al-hudud. Wahadil jaroim, jaroim ini maksudnya jaroim itu jamak daripada jarimah kejahatan atau kalau e, mungkin bisa disebut dengan tindak pidana itu ya kan di antaranya apa azina ya azina terus al qasab al qasab adalah menuduh berzina e, orang yang baik-baik kemudian as pencurian pencurian masuk dalam hudud kemudian wasuker mabuk mabuk mabukan minuman keras itu masuk dalam jaraimul hudud kemudian al muharabah muharabah membegal ya, merampok itu masuk dalam hudud kemudian ar kemurtadan itu masuk dalam hudud kemudian al-bagi pembangkangan, pemberontakan itu masuk dalam hudud. Fa'ala man irtakaba jarimatan min al jaraim uqubatun muhaddatatun qarraraha asy-syari'u. Orang yang melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan ini dia e, mendapatkan e, sanksi hukuman yang telah ditentukan oleh syariat ini. Jadi yang masuk dalam kategori hudud itu adalah zina, kozab, pencurian, mabuk, e, eh, hirobah, ya, e, perampokan, pembegalan, ya, penyamun, penyamun, ya. terus juga kemurtadan dan pembangkangan atau pemberontakan. Itu namanya jaroim al-hudud. Makanya kisos tidak masuk kan ke dalam hal itu begitu juga eh, apa eh, maksiat-maksiat seperti apa isbal, memotong jenggot, ya, mencukur apa eh, memotong jenggot terus eh, halwat, ya. Salaman dengan perempuan yang bukan eh, perempuan ajnabiyah itu kan ke, kejahatan juga tapi tidak ada ketentuan sanksi khusus terhadapnya tidak disebut dengan hudud. Terus selanjutnya wujub iqamati al-hudud. Kewajiban menegakkan hudud. Iqamatul hududi fiha naf'un linnas. Ya, penegakan hudud itu membawa manfaat bagi manusia. Li'annaha tamna'ul jara'ima wa tarda'ul usata. Dikarenakan penegakan hudud ini adalah mencegah adanya kejahatan dan membuat jera para pelaku kejahatan Watakupuman man tuhdisuhu man tuhaddisuhu nafsuhu bintihakil hurumat dan e, apa menghalangi orang yang telah dibisikkan oleh jiwanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat jadi membuat orang yang membisikkan untuk berbuat jahat menarik diri. Kemudian watu hakiku al amna li kulli fardin ala nafsihi wa irdhihi wa malihi wa sum'atihi wa hurriyatihi wa karamatihi. Dan ia memberikan e, rasa aman bagi setiap individu baik terhadap dirinya, kehormatannya, hartanya, Eh, apa harga dirinya, kebebasannya dan kemuliaannya. Karena dengan dijamin eh, dengan apa eh, ke, dirinya terjamin keselamatannya, hartanya ya, dari pencurian, kehormatannya dari dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji dan seterusnya. Imam An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan haddun yu'malu bihi fil ardi khairun li ahli ardi min an yumtaru arba'ina sabahan. Satu had yang Eh, dilakukan di muka bumi itu lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka diberi hujan selama 40 hari, 40 pagi. Jadi penegakan satu had itu lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka diberi hujan selama 40 hari, 40 pagi. Maksudnya barokah, karena kan hujan mendatangkan barokah dengan tumbuhnya tum tanaman. Kemudian binatang-binatang mendapatkan minum, manusia mendapatkan minum sehingga kehidupan e, apa berjalan. Itu kan barokah air hujan membawa barokah, tapi barokah yang dimunculkan oleh penegakan hudud itu lebih baik daripada mereka mendapatkan barokah air hujan selama 40 pagi. Itu hadis Hasan Ya, derajatnya hadis hasan. Oleh sebab itu, ya, wa kullu amalin min sya'nihi ayyu'attila iqamatal hududi fahuwa ta'tilun li ahkamillah wa muharabatun lahu li'anna zalika min sya'nihi iqrarul munkar wa isya'atul fahishah. Oleh sebab itu setiap tindakan yang menyebabkan eh, apa pengguguran penegakan had, maka itu sebagai bentuk apa pengguguran terhadap hukum-hukum Allah dan sebagai bentuk perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tindakan tersebut menyebabkan apa? munculnya banyak kemungkaran dan banyaknya perbuatan-perbuatan keji. Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan juga mensahihkannya meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man syafa'atuhu dun haddin min hududillahi fahuwa mudadullahi fi amrihi. Barang siapa yang syafaatnya menghalangi daripada penegakan hududullah, maka dia itu telah menentang Allah pada putusannya. Jadi orang yang berupaya untuk menggagalkan penegakan had, umpamanya had pencurian sudah sampai kepada imam. Terus orang berupaya untuk menggugurkannya supaya tidak ditegakkan potong tangan tersebut. Maka itu apa? Adalah orang yang menentang putusan Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, kadang ya, eh, dan ini memang fakta itu kan, orang itu ketika melihat si pelaku kejahatan itu diberikan sanksi hukuman, di depan umum, kadang orang itu lebih iba, ya merasa iba kepada pelaku kejahatan ketika mau diberikan sanksi. Kita ketika menonton video-video penegakan orang yang murtad mau dieksekusi, orang yang eh, zina muhson sedang dirajam atau sedang eh, apa zina biasa sedang dijilid atau peminum homer dijilid kadang muncul ya pada benak manusia itu rasa iba terhadap orang yang yang tadi yang mau ditegakkan hudud terhadapnya. Tapi mereka lupa terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh apa? Oleh orang tersebut. Makanya orang lebih kadang lebih belas kasihan kepada si pelaku kejahatan saat mau diberikan hukuman daripada kepada korban yang di apa yang dibunuh atau diganggu oleh orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sehingga kadang hati orang tersebut apa? E, iba, sehingga kadang muncul itu kan e, celaan kepada penegakan hudud. Makanya kan kadang ketika orang mencela orang daulah Islamnya ketika membakar si Muaz gitu kan. Mereka tidak ingat terhadap orang-orang Eh, puluhan atau ratusan korban yang menjadi pembakaran bom-bom si Mu'ad tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dalam penegakan had ini tidak boleh ada rasa belas kasihan terhadap orang yang mesti diberikan hukuman. Supaya apa? Supaya masyarakat bersih daripada apa? Daripada kotoran. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bisikan manusia itu, bisikan jiwa manusia yang kadang eh, memang e, e, merasa iba terhadap e, pelaku kejahatan ketika mau diberikan sanksi. Makanya Allah mengatakan azaniyatu wazani zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Wanita pezina dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah masing-masing dari keduanya sebanyak seratus deraan. Dan janganlah rasa belas kasihan terhadap keduanya membuat e, apa mempengaruhi kalian di dalam menegakkan agama Allah bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah pemberian sanksi kepada mereka berdua itu disaksikan oleh sejumlah kaum mukminin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala eh, apa me, melarang memiliki rasa iba belas kasihan terhadap orang yang akan ditegakkan had terhadapnya sehingga dengan rasa iba itu bisa memunculkan apa celaan terhadap penegakan had atau pengguguran terhadap Had itu sendiri. Makanya Allah mengatakan, kalau kalian iman kepada Allah dan hari akhir, jangan punya rasa belas kasihan dalam menegakkan had Allah terhadap mereka. Kemudian selanjutnya asy-syafa'ah fil hudud. Syafaat di dalam hudud syafaat itu e, memberikan e, bantuan ya untuk menggugurkan had di sini apa e, memberikan syafaat dalam menggugurkan had Allah Subhanahu wa taala adalah haram. Karena apa? Karena hal itu menggugurkan maslahat yang sudah jelas dan mendorong orang untuk melakukan perbuatan kejahatan lagi. Karena dengan adanya syafaat nanti orang ketika mau ditegakkan had Nanti minta tolong kepada orang yang bisa menggugurkan Dan juga tindakan pemberian syafaat dalam dalam uh, pengguguran had itu adalah sebagai bentuk ya e, ridho untuk melepaskan si pelaku kejahatan dari konsekuensi-konsekuensi yang harus dia pikul akibat kejahatan yang dia lakukan. Ini maksudnya pemberian syafaat ini haram dilakukan bila permasalahan sudah sampai kepada hakim. Jadi kalau kasus pencurian umpamanya sudah ditangkap pelakunya terus dibawa kepada hakim, maka haram untuk memberikan syafaat dalam menggugurkan had tersebut. Karena kalau sudah sampai kepada hakim, maka tidak bisa digugurkan. Adapun kalau belum sampai kepada hakim, umpamanya nih pencuri ditangkap oleh e, masyarakat, belum dibawa ke hakim. Umpamanya yang me, yang orang yang dicuri hartanya e, memaafkan, ya, memaafkan, baik hartanya diambil lagi atau dilepas, e, tidak, dia mengatakan udah biarkan lepaskan dia, biar dia tobat saja. Itu boleh kalau belum sampai kepada hakim. Tapi kalau sudah sampai kepada hakim, maka tidak boleh apa? tidak boleh e, diberikan syafaat supaya had digugurkan darinya. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud An-Nasai e, disahihkan oleh Al-Hakim dari hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW mengatakan ta'afau al-hududa ma bainakum fama balagani min haddin faqad wajaba. Saling memaafkanlah di antara kalian perihal hudud ini Adapun yang sudah sampai kepada saya, adapun had yang sudah sampai kepada aku, maka telah wajib untuk ditegakkan. Jadi Rasulullah SAW memberikan apa? Memberikan e, kebolehan untuk saling memaafkan dalam urusan had ini selagi belum sampai kepada beliau, belum sampai kepada imam, kepada hakim. Tapi kalau sudah sampai kepada hakim, maka wajib ditegakkan, tidak boleh digugurkan. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kanat imra'atun makhzumiyatun tasta'irul mata'a wa tajhaduhu fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqat'i yadiha fa ata ahluha Usama bin Zaidin fakallamuhu fakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Usama tu la araka tashfa'u fi haddin min hududillahi azza wa jalla ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت لقطعت يدها فقطع يد المخزومية رواه أحمد ومسلم النسائي uh, Aisyah radhiyallahu taala mengatakan ada seorang wanita Makhzumiyah. Makhzumiyah itu suku Quraisy yang terpandang. Ada seorang wanita Makhzumiyah meminjam uh, perhiasan terus dia mengingkarinya. Mengingkari telah meminjam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong tangannya. Maka keluarga si perempuan itu datang kepada Usama ibn Said terus mereka berbi e, berbicara ya meminta kepada bersama untuk berbicara kepada Rasulullah supaya menggugurkan had itu dari wanita tersebut maka Usama pun berbicara kepada Rasulullah SAW dalam rangka memberikan syafaat buat wanita tersebut maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Usama, Hei Usama, aku tidak ingin melihat engkau memberikan syafaat dalam had dari had-had Allah Azza wa Jalla. Di sini Rasulullah SAW menegur Usama, melarang Usama dari melakukan memberikan syafaat dalam menggugurkan had yang sudah sampai kepada imam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ber eh, apa berdiri menyampaikan eh, "Wajangan." wajangan peringatan kepada manusia. Beliau mengatakan, yang membinasakan umat sebelum kalian itu hanyalah adalah dikarenakan bila ada orang yang mencuri, orang terpandang yang mencuri di tengah mereka, maka mereka melepaskannya. Dan bila yang mencuri di tengah mereka itu orang yang lemah, maka mereka memotong tangannya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri tentu, aku memotong tangannya. Maka beliau memotong tangan Al-Makhzumiyah tersebut. Di sini Rasulullah SAW menegur Usama ibnu Zaid. Terus Rasul menjelaskan bahwa e, pemberian had itu adalah pemberian syafaat dalam had yang sudah sampai kepada Rasul adalah perbuatan yang membinasakan. Dan Rasulullah SAW menegaskan bahwa seandainya Fatimah bintu Muhammad sendiri yang eh, mencuri, tentu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan memotong tangannya. Dan berarti dalam penegakan hudud ini tidak ada muhabah, tidak ada muhabah, tidak ada pilih pilih kasih. Kemudian uh, selanjutnya Sukut al-hudud bisubuhat, Gugurnya had dengan sebab subuhat adanya kesamaran. Had itu adalah sanksi ya, yang mendatangkan e, bahaya terhadap badan atau fisik si orang yang ditegakkan had hadapnya juga terhadap kehormatannya, ya, terhadap sumahnya, sehingga tidak boleh apa menghalalkan kehormatan seseorang atau e, menyakitinya kecuali dengan al-haq tidak tidak boleh dengan apa sesuatu yang samar oleh sebab itu e, penegakan had ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan adanya bukti dalil yang apa yang jelas yang tidak ada unsur keraguan atau kesamaran sehingga bila ada kesamaran, ada keraguan, maka hal itu menjadi penyebab terhalangnya penegakan had terhadapnya dan hukum-hukum yang dibangun di atasnya. Makanya dalam Islam eh, keraguan atau sekedar tuduhan itu tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak berdasar. Tapi harus apa? Sesuatu yang jelas pasti, makanya harus jelas ya kalau pengakuan pengakuan atau e, saksi yang adil sesuai dengan nisabnya dan juga dalam hal-hal yang memang sudah jelas itu merupakan pelanggaran ya. yang yang jelas. Adapun kalau ada kesamaran baik dari sisi e, pengakuannya atau dari sisi yang dilakukannya maka tidak ditegakkan had terhadapnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Uh, tapi ini hadisnya hadis mauquf dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah uh, Ibnu Mas'ud mengatakan idra'u al-jalda wal qatla 'anil muslimina mastata'tum. Uh, hindarkanlah ya penjilidan dan pembunuhan dari kaum muslimin semampu kalian. Di dalam asar yang dhaif uh, dikatakan Rasulullah mengatakan idra'ul hududa bisyubuhat idra'u al-hududa bisyubuhat. Tolaklah hudud dengan sebab adanya subuhat adanya kesamaran. Makanya dalam nanti bahasan-bahasan e, apa tentang kesaksian orang yang berzina harus apa melihat apa e, empat orang kan saksi berzina eh, yang berzina itu harus melihat dalam waktu yang sama ya dalam posisi yang yang sama harus nyata. Kemudian selanjutnya man yuqimu al-hudud siapa yang menegakkan had siapa yang menegakkan had Para ulama sepakat ittafaqal fuqaha ala anna al-hakim aw man yunibuhu anhu wal yuqimul hudud bahwa penguasa, pemimpin, imam atau orang yang mewakilinya yang ditunjuk oleh imam dialah yang menegakkan had ini yang menegakkan hudud. Wa annahu laysa lil afrad an yatawallaw hadzal amal min tilqa'i nafsi eh, min tilqa'i anfusihim. Wa tidak boleh bagi individu-individu masyarakat untuk apa? Untuk melakukan hal ini, ya, melakukan had, menegakkan had atas dasar inisiatif mereka sendiri. Walidzalika la bagi li ahadin an yuqima syai'an minal hudud duna sultan. Oleh sebab itu tidak boleh ya seorang pun menegakkan hudud tanpa izin daripada sultan. Illa anna lirrajuli an yuqima haddaz zina ala abdihi aw amatihi. Akan tapi orang boleh menegakkan had zina terhadap hamba sahaya yang yang dimilikinya. Jadi kalau Eh, hamba sahaya yang dimilikinya berzina, maka si tuan boleh menegakkan had terhadapnya walaupun tanpa izin imam. Karena Rasulullah SAW mengatakan aqimul hudud alama malakat aimanukum. Tegakkanlah had terhadap e, hamba sahaya e, yang kalian miliki. Bahkan di sini e, sejumlah ulama salaf di antaranya Imam ash syafii mengatakan menjelaskan bahwa tuan ya dia menegakkan had terhadap hamba sahayanya. Berarti umum had apa saja. Dan berdalil dengan apa yang ada dari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu taala anhu bahwa e, pembantu Rasulullah SAW alaihi wasallam, hamba sahaya Rasulullah SAW alaihi wasallam, hamba sahaya wanita ya, milik Rasulullah SAW alaihi wasallam ahdasat melakukan perbuatan zina. Fa'amarani an-nabi Shallallahu alaihi wasallam an uqima alaihal hadd. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan saya untuk menegakkan had hadapnya. Fa'ataituha fawajjaduha lam tajib min damiha tuhu, fa'ataituhu tuhu. faqal idza jaffat min damiha fa'aqim 'alaiha al-had aqimu al-hudud 'ala ma malakat aimanukum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Muslim wal Baihaqi wal Hakim e, maka saya mendatangi wanita itu dan ternyata saya mendapatkan dia belum kering dari darahnya. Maka saya e, apa datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan hal itu. Maka beliau mengatakan kalau dia sudah kering dari darahnya maka tegakkan had terhadap dia. Terus Rasul mengatakan aqimul hudud alama malakat aymanukum. Tegakkanlah had had terhadap hamba saya yang kalian yang miliki. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Iza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda wa la yusarib 'alaiha." Wa in zanat isaniyata falyajlidha al-hadda wa la yusarib 'alaiha. Tsumma in zanat isalisata fatabayyana zinaha falyabi'ha walau bihablin min sya'rin. Bila hamba sahaya kalian, hamba e, sahaya wanita kalian berzina dan jelas, maka tegakkanlah had e, terhadapnya, jilidlah. Dan kalau zina yang kedua kali, maka jilidlah lagi, tapi jangan dicela. Jangan di jangan dicela-cela. Dan kalau zina yang ketiga kali dan jelas zinanya, maka jualah dia walaupun dengan seutas tali dari rambut sini e, karena hukuman terhadap hamba saya berbeda dengan orang yang yang merdeka. Dalam arti di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Tuhan untuk memberikan sanksi yang eh, menegakkan had terhadap hamba saya yang yang dimiliki. Jadi e, penegakan had itu adalah wewenang sultan. Wewenang sultan tidak boleh bagi individu masyarakat melakukannya tanpa izin sultan akan tapi e, bagi hamba sahaya maka si tuan bisa menegakkan had terhadap e, terhadap e, hamba sahaya yang dimilikinya. Nah ini mungkin materi pertama kaitan dengan masalah hudud.